بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti atau para pendengar Radio Roja Bandung, para pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung, para pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung, para pendengar Radio Albayan Cianjur dan Riyadul Jannah Tasikmalaya, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita Bulughul Maram. Kita sudah sampai pada kitab sholah bab sholatul istisqa. Sudah lima hadis yang kita bahas dalam bab sholat istisqa ini. Kita teruskan hadis yang keenam atau hadis ke-518 dari kitab Bulughul Maram. Hadis ini diterima dari Anas anna Umar radhiyallahu an kana idza quhitu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina fayusqawun rawahul bukhari <clears throat> kata Anas sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an apabila mengalami masa paceklik apa arti paceklik musim kemarau yang panjang. Makna kuhitu, kuhitu itu asabahumul qahat wahwa imsakul matar anhum. Kuhitu mengalami masa kemarau maknanya tidak turunnya hujan kepada mereka dalam waktu yang panjang. Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah saat itu Nabi SAW sudah wafat. Abu Bakar masih ada atau sudah wafat? Sudah wafat juga. Umar jadi khalifah. Ketika masa kemarau panjang, dia istisqa alias minta hujan melalui Ambas bin Abdul Muttalib bertawasul kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Berkata Umar, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyina fatasqina. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami dahulu meminta hujan kepada engkau melalui perantaran Nabi kami, lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Hadisnya sudah kita terangkan ya. Sahabat meminta agar Nabi berdoa kepada Allah. Wa inna natawassalu ilaika bi ammin nabiyina fasqina. Dan sekarang kami bertawasul kepadamu melalui paman nabi kami. Fasqina maka hujani kami, beri kami hujan. Fayus kaun lalu mereka diberi hujan. Ampuh tidak tawasul kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Ampuh. Tok ser. Saat itu minta didoakan agar Allah menurunkan hujan. Saat itu Abbas berdoa kepada Allah minta hujan, lalu turunlah hujan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari dalam kitab Al-Istisqa bab Su'alun Nas Al-Imam wal Istisqa idza quhitu. Bab tentang permintaan rakyat kepada imam meminta hujan apabila uh, mengalami kemarau yang panjang. Ini Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ada beberapa kata terlebih dahulu yang harus kita terangkan. Pertama kuhitu tadi. Kuhitu artinya asobahumul qahat. Mereka mengalami masa kemarau yang panjang. Kedua, yastasqi bil Abbas. Umar istisqa kepada Abbas Maknanya adalah Umar meminta kepada Abbas bin Abdul Muthalib agar Abbas ini berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Apa sebabnya meminta kepada Abbas bin Abdul Muthalib? Pertama, karena kedekatan hubungan kekerabatan Abbas kepada Nabi Alaihi Wasallam. Ini dari satu aspek. Aspek yang kedua karena kesolehan Abbas. Yang ketiga karena agama dan ketakwaan Abbas. Jadi ada dua sisi yang menyebabkan Abbas ini jadi wasilah. Pertama karena kekerabatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua karena ketakwaan Abbas kepada Allah Azza wa Jalla dalam hal agamanya. Ya. Perkataan Anas karena idaku itu, perkataan karena yang kemudian masuk kepada huruf ida menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Umar ini bukan sekali dua kali. Tapi berulang kali, setiap kali mengalami kemarau yang panjang, setiap kali itu juga Umar bin Khattab radhiyallahu an bertawassul kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas bin Abdul Muttalib? Dia ini salah seorang di antara paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dua tahun sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi paman dengan keponakan ini selisih usianya berapa? Cuma dua tahun. Siapa yang lebih tua? Abbas. Lebih tua dua tahun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia salah seorang pembesar Quraisy baik di zaman jahiliyah ataupun di zaman setelah Islam. Dia dan keluarga serta kabilahnya memiliki hak siqayatul hajj. Siqayatul hajj itu memberi air minum kepada para pajak, para jamaah haji. Sejak zaman sebelum Islam datang, Mekah memang dikunjungi oleh banyak orang untuk menunaikan baik umroh ataupun haji, tapi dengan tata cara manasik yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Abbas termasuk keluarga terhormat, makanya berwenang berhak untuk memberikan pelayanan kepada para jamaah haji tersebut. Pada waktu Bayatul Aqabah, saat itu Abbas masih kafir. Tapi dia hadir di Bayatul Aqabah untuk mendukung kepada Nabi Ali salat wasalam karena kekerabatannya. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab-kitab sejarah. Tapi ketika Nabi dan kaum muslimin hijrah, Abbas masih dalam keadaan musyrik dan tidak ikut hijrah. Ketika terjadi perang Badar, Abbas ikut perang bersama kaum musyrikin memerangi kaum muslimin. Tapi kemudian Abbas ini tertawan. Karena kaum musyrikin saat perang Badar tersebut mengalami kekalahan telak. Banyak yang mati, banyak yang luka, kabur dan banyak juga yang tertawan. Di antara yang tertawanlah Abbas bin Abdul Muttalib. Dia ditawan lalu menebus dirinya sendiri dan pulang kembali ke Mekah dan tinggal tetap di kota Mekah. Ketika Futuh Mekah, dia masuk Islam. Ditaklukannya kota Mekah menyebabkan beberapa jumlah besar dari kaum musyrikin kemudian masuk Islam. Dan ketika Nabi dan para sahabat kembali pulang ke Madinah, Abbas juga ikut. Dan ketika ikut kaum muslimin berjumlah mencapai 12 ribu orang. Sebuah kekuatan yang luar biasa untuk ukuran zaman itu. Sehingga takjublah kaum muslimin Saking banyaknya jumlah pasukan yang ada saat itu sampai sebagian mereka menyatakan likas likathratina. Kita tidak akan lagi dikalahkan oleh siapapun karena banyak banyaknya pasukan kita. Mereka mulai takjub dengan kekuatan diri-diri mereka dengan jumlah pasukan. Otomatis tawakalnya kepada Allah apa? berkurang. Dan ini sebuah kesalahan fatal dari aspek tauhid. Dan Allah memberikan kata orang Sunda mah dicepret tah mengesan. Mengesan itu apa? Sedikit, disentil sedikit. Allah menceritakan tentang takjubnya kaum muslimin dengan jumlah pasukan yang besar saat itu Allah ceritakan dalam Al-Qur'an id ajabatkum kasratukum walam tugni ankum syai'ah ingat ketika kalian merasa takjub dengan banyaknya jumlah kalian padahal jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi kalian itu diungkapkan dalam surah Taubah ayat yang ke-25 Nah, ketika mereka tiba di sebuah lembah namanya Hunain, mereka sudah ditunggu oleh pasukan yang menyergapnya. Disergaplah mereka, kocar kacirlah mereka, banyak yang lari dari medan perang, banyak yang berkhianat secara mendadak, apalagi mereka kebanyakan mu'alaf, dan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an termasuk orang yang sabit yang istiqamah di atas keislamannya di perang Hunain. Dia tidak termasuk orang yang lari. Dia tidak termasuk orang yang berkhianat menohok kawan dari belakang. Dia tetap tegar berperang membela Islam dan kaum muslimin di perang itu sampai akhirnya kemenangan diraih oleh Nabi dan para sahabatnya saat itu. Nah salah satu yang istiqamah di antara adalah Ambas. <clears throat> Ambas seorang yang cerdas dan memiliki pertimbangan yang menjadi sandaran kawan-kawannya. Akalnya tajam dan para sahabat seling meminta pendapat dari Ambas setelah keislamannya dan mengambil pendapatnya tersebut. Beliau wafat di bulan Sya'ban tahun 32 Hijriyah. Itulah Abbas bin Abdul Muttalib. Adapun perkataan Umar, wa inna natawassalu ilaika bi'amin nabiyina. Kami sekarang bertawasul kepada engkau melalui paman Nabi kami. Asal kata tawassul adalah at-taqarrabu ila syai'il matlub wal wusulu ilaihi birrugbah. Makna tawassul, tawassul itu berasal dari kata wasala, wau, sin dan lam. Makna wasala rohiba. Rohiba itu berkeinginan berminat, memiliki maksud, memiliki kemauan. Itu secara bahasa, makna wasola. Adapun tawasul adalah mendekatkan diri kepada sesuatu yang diinginkan melalui sesuatu yang lain yang bisa menyampaikannya. Dan yang diinginkan oleh manusia adalah Allah Azza wa Jalla. Baik rahmatnya, ampunannya, pahalanya, termasuk bantuan dan pertolongannya, termasuk hujan. Dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertawasul kepada Allah Azza wa Jalla melalui beberapa perkara yang Allah syariatkan. Allah berfirman dalam Al-Maidah 35, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah untuk bisa sampai kepada Allah. Yang dimaksud wabtagu ilaihil wasilah ay utlubul qurbah ilaihi bil amal bil amal bima yuradihi maknanya adalah ya dekatkan diri kalian dengan mengamalkan amalan-amalan yang Allah ridhoi ada dua jenis tawassul pertama at tawassul syar'i tawassul yang disyariatkan apa tawasul yang disyariatkan? Yaitu at-taqarrabu bi biwasilatin masyru'atin ka asma'illahi wa sifatihi wal a'malis solihah. Pertama, makna tawasul syar'i adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah yang disyariatkan. Wasilah itu perantara. Apa perantara yang Allah syariatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Contohnya dengan asmaul husna, dengan sifat-sifatnya, dan dengan amal-amal soleh. Allah berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Wadarul ladhina yulhiduna fi asma'ihi. Allah memiliki asma'ul husna. Silakan kalian berdoa kepada Allah melalui Asmaul Husna itu. Dengan menyebut Asmaul Husna seperti Ya Razak, Ya Wahab, Ya Jawad, Ya Rahman, Ya Rahim, urzukna umpama. Wahai yang maha pemberi rizki, yang maha pemberi, yang rahman, ya rahim, yang pe, yang dermaw, yang maha dermawan, beri kami rizki dengan menyebut nama-nama Allah yang namanya sesuai dengan isi permintaan kita. Minta rizki ya sebut nama-nama Allah yang sesuai dengan rizki yang kita minta. Sebut ar razak sebut Al-Wahhab, sebut Al-Jawad, sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim boleh. Jangan menyebut nama-nama Allah yang bertolak belakang. Wahai yang maha dahsyat siksanya, beri saya rizki. Ya nyambung ya. Ya syadidal iqab urzuqna. <laughs> Betul Allah itu syadidal iqab, betul. Betul bahaya Allah beri kami rizki, betul. Cuma nggak nyambung tuh. Sebut nama Allah yang sesuai dengan isi permintaan kita. Ya. Atau dengan amal soleh. Seperti ulil albab yang Allah jelaskan dalam Ali Imran 191 dan seterusnya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana. Ya Allah, sungguhnya kami mendengar seruan orang-orang yang menyeru, berimanlah kalian kepada Rabb kalian, maka kami pun beriman. Rabbana faghfir lana. Maka ya Allah dengan keimanan ini ampuni dosa-dosa kami. Tawasul kepada keimanan kita sendiri kepada Allah Azza wajalla Dan keimanan termasuk bagian dari amal soleh bahkan amal soleh yang paling utama. Itu tawasul yang disyariatkan. Kedua tawasul yang tidak disyariatkan. Yaitu Bertawasul mendekatkan diri meminta kepada Allah dengan beberapa wasilah yang tidak disyariatkan seperti bertawasul kepada benda-benda tertentu atau kepada orang yang sudah mati. Seandainya bertawasul kepada orang yang sudah mati dibolehkan, niscaya yang paling layak untuk jadi wasilah siapa? Nabi SAW. Ternyata para sahabat setelah Nabi wafat tidak bertawasul kepada Nabi. Datang ke kuburannya, wahai Nabi. Umpamanya ya, turunkan hujan ini sudah kemarau panjang. Enggak. Tapi datangnya kepada yang masih hidup siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Pertama, الحديث دليل على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يتوسلون بدعاء النبي في حال حياته ويقول عد الله أن يغيثنا فكان يدعو وهم يؤمنون على دعائه Falamma mata ja'u ila Abbas wa talabu minhu ayyad wallaha ayyughithahum. Pertama, hadis ini menjadi dalil tentang bolehnya tawassul kepada doa orang yang soleh. Ini perkara yang sudah menjadi ijma kaum muslimin. Karena para sahabat dahulu sering bertawasul kepada doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup. Mereka berkata, wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti enggak permintaan itu? Ya diikuti, dipenuhi dan beliau berdoa dan diaminkan. Ketika beliau wafat, para sahabat berbondong-bondong datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib meminta agar Abbas berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan dan turun juga hujan dengan hal itu. Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan sebuah riwayat dari Sulaim bin Amir al-Khabairi أن السماء قحطت فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون فلما قعد معاوية على المنبر قال أين يزيد بن الأسود الجرش الجرشي فناده الناس فأقبل yatakhattan nas fa amarahu Muawiyah fa sa'ada mimbar fa qa'ada Muawiyah inda rijlaihi fa qala Muawiyah Allahumma inna nastashfi ilaika bi khairina wa afdalina Allahumma inna nastashfi ilaika bi Yazid bin al-Aswad ya Yazid irfa yadayka ila Allah farafa yaday Yazid yadayhi wa rafa an-nas aydiyahum fama kana ushika an fa an farat as-sahabah fil gharab ka annahu turas wa wahabat laha rihun fa eh, saqain fa saq fa yasqina hatta kada nas alla yablugha manazilahum Suatu saat langit itu lama tidak menurunkan hujan. Ini terjadi pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah. Keluarlah Muawiyah bin Abi Sufyan bersama penduduk Damaskus mau melakukan istisqa. Apa istisqa teh? Minta hujan dan minta hujan kita sudah jelaskan ada beberapa cara salah satunya ada dengan cara sholat Salah satunya ada dengan cara berdoa langsung dan juga ada dengan cara meminta doa orang yang soleh. Nah, ketika Muawiyah duduk di atas mimbar, dia bertanya, mana Yazid bin Al-Aswad Al-Jarashi? Orang-orang pun kemudian memanggil Yazid. Datanglah Yazid. Dia melangkahi eh, pundak-pundak manusia. Lalu Muawiyah menyuruhnya agar naik mimbar. Lalu setelah naik, Muawiyah duduk di antara kedua kaki Yazid. Lalu berkata Muawiyah, Ya Allah sesungguhnya kami minta syafaat kepadamu melalui manusia terbaik dan terafdol di antara kami. Ya Allah sesungguhnya kami minta syafaat kepadamu melalui Yazid bin Al-Aswad Al-Jarashi. Wahai Yazid, angkat kedua tanganmu kepada Allah. Lalu Yazid pun mengangkat kedua tangan. Lalu orang-orang pun mengangkat tangan-tangan mereka. Lalu berdoalah Yazid agar minta hujan. Ya, maka tak berapa lama tiba-tiba awan pun berkumpul datang dari arah barat seolah-olah gumpalan kapas yang sangat besar yang tertiup angin lalu turunlah hujan menimpa mereka sampai-sampai hampir-hampir orang pun tidak bisa pulang ke rumahnya karena derasnya hujan. Ini contoh istisqa, berdoa melalui orang yang soleh. Yang menunjukkan meminta doa orang yang soleh termasuk tawasul yang dibolehkan dan disyariatkan. Ada sebagian orang yang menggunakan hadis ini sebagai dalil tentang bolehnya bertawasul kepada zat atau benda atau badan fisik orang-orang yang soleh baik badannya, pakaiannya, barang-barang yang dimilikinya. Nih bolehnya tawasul kepada benda-benda itu tuh orang-orang bertawasulnya kepada fisik Nabi Shallallahu Alaihi kemudian kepada Abbas, kemudian kepada yang terakhir Muawiyah kepada siapa Yazid ya Al Aswad Al Jaroshi ya mereka bilang boleh ini istidlal yang batil. Istidlal itu penerapan dalil yang keliru. Karena dua alasan. Pertama, hadis tadi tidak menjelaskan bolehnya tawasul dengan benda. Tapi dengan doa orang yang soleh. Dengan Abbas. Dengan Rasul SAW pertama. Dengan Abbas. Terus dengan Yazid. Karena berkata dalam lafad hadis Umar, Allahumma inna kunna nastasqi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammin nabiyyina fasqina. Ya Allah, dulu kami suka ber, meminta hujan kepada engkau melalui perantaraan Nabi kami. Nah sekarang Nabi sudah meninggal, kami bertawasul kepada engkau dengan perantaran paman Nabi kami. Maka berilah kami hujan. Ini menunjukkan bukan benda atau badan Nabi dan badan Abbasnya. Tapi kesolehan mereka berdua. Kedua, seandainya dibolehkan bertawasul kepada bendanya atau fisiknya Nisaya badan Nabi walaupun sudah wafat lebih layak untuk dijadikan wasilah. Tapi ternyata para sahabat tidak datang kepada kuburan Nabi saw. Kemudian berdoa, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar kami diberi hujan. Apakah begitu? Tidak, ditinggalkanlah kuburan Nabi saw mayat beliau tidak didatangi, tapi yang didatangi orang yang masih hidup, yang kesolehannya sudah diakui bersama, yaitu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun tawasul yang disyariatkan ada tiga jenis. Pertama tawassul kepada Allah melalui asmaul husna dan sifat-sifatnya yang ulia, yang tinggi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-A'raf 180 yang tadi dibacakan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, silakan kalian berdoa dengan asmaul husna tadi. Silakan sebut asmaul husna sebanyak yang kita hafal, yang kita mampu sebelum kita meminta. Dan sekali lagi, sesuaikan makna Asmaul Husna itu dengan isi permintaan kita. Ya, Kedua, boleh bertawasul kepada iman kita, ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan amal soleh dan menyebut jenis amal soleh yang kita lakukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat doa ulil albab dalam Al-Quran surah Ali Imran 16. Allah berfirman, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana. Ya Allah, sesungguhnya kami telah beriman kepada Engkau. Maka dengan atau karena keimanan ini, ampuni dosa-dosa kami bagi kami. Ingat kisah tiga orang yang terperangkap di dalam sebuah gua karena hujan, lalu berteduh, eh longsor, itu mulut gua itu tertutup oleh batu besar didorong sama bertiga teuget-uget acan apalagi bergeser teugetnya tidak bergeming sedikit pun ya sampai ketiga-tiganya bertawasul kepada apa kepada amal solehnya masing-masing satu orang tawasul ke, kepada amal solehnya, seret itu pintu gua bergeser sedikit. Dua yang kedua berdoa lagi seret bergeser dua dikit. Masih belum keluar. Setelah tiga dikit, barulah mereka bisa keluar karena tawasul mereka kepada amal soleh masing-masing. Jadi kalau umpamanya kita sudah melakukan sebuah amal soleh yang menurut kita kayaknya mantep nih amal soleh. Baik umpamanya tahajud, baca Quran, saum sunnah. Atau ngaji seperti apa? Ngaji seperti amal soleh bukan? Jelas amal soleh. Lalu seusai amal soleh atau sholat kita berdoa ya Allah seandainya ngaji saya yang barusan Seandainya saum yang sedang saya lakukan sekarang ini, andai umpamanya sekarang saum, ya, e, adalah amal soleh yang kau terima. Maka dengan amal soleh ini ya Allah beri saya jodoh. Boleh bagi para jomlowan jomlowati ya. Bertawasul kepada amal soleh sendiri dibolehkan ya. Dan itu manjur, itu tokcer, itu mujarab, dan bisa-bisa kita dapat jodoh karena tawasul kita kepada amal soleh kita tadi. Itu yang kedua, boleh bertawasul kepada amal soleh. Ketiga bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup yang kita duga doanya dikabul oleh Allah swt Seperti para sahabat sering minta doa kepada Nabi saw Seperti hadis Ukasha. Ingat nggak hadis Ukasha itu hadis yang mana? Hadis tentang bahwa di kalangan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang masuk surga tanpa hisab. Berapa orang? 70 ribu orang. Ukasah berdiri. Lalu berkata, Ya Rasulullah, Ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, Berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku salah satu di antara 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab tadi. Lalu didoakan oleh Nabi saw. Berarti apa yang dilakukan Ukasha ini benar apa salah? Benar, makanya direspon. Berdiri lagi satu, ya Rasul doakan saya juga agar masuk ke dalam tujuh puluh ribu itu. Apa kata Nabi? Sabakokabika Ukasha. Kamu sudah keduluan sama Ukasha. Padahal masih ada jatah berapa lagi? 69.999. Tapi ditolak. Lalu para ulama menganalisa dengan banyak analisa. Pertama mungkin orang ini menurut pandangan Nabi Sallallahu tidak termasuk. Makanya tidak didoakan. Karena tidak memenuhi syarat. Atau mungkin saja sebenarnya termasuk. Tapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak direspon khawatir meremet Setelah yang kedua dipenuhi nanti akan Berdiri yang ke keempat, ke sepuluh, ke dua puluh. Sampai-sampai nanti ada orang munafik yang minta didoakan lagi nanti ya. Nah, dalam rangka mencegah hal itu, maka di stop kamu sudah keduluan sama Ukasha. Bukan karena dia tidak layak, mungkin layak, tapi dalam rangka mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan yaitu nanti orang munafik pun minta didoakan masuk surga tanpa hisab enak aja ya ketiga betapa cerdasnya dan santunnya Nabi saw menolak tanpa menyakiti dengan kalimat yang sangat diplomatis Kalimatnya tidak membuat orang itu merasa malu dan sakit hati tersinggung di hadapan orang banyak. Tidak. Tapi tercegah hal yang mungkin tidak diinginkan. Dengan mengatakan, Sabakokabika ukasha. Kamu sudah keduluan sama ukasha. Dengan dibegitukan, dia tidak sakit hati. Dengan hal tersebut. ya. Nah ini contoh orang yang apa? yang meminta doa orang yang soleh dan itu termasuk tawasul kepada orang yang masih hidup. Kemudian berkata sesoleh Al Fauzan hafizahullah wa yajuzu lil muslim أن يطلب الدعاء من أخيه المسلم لأنه أمر في مقدور المخلوق فإنه قادر على دعاء الله تعالى ومسألته ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر في إجابة المؤذن وفيه ثم وصلوا الله لي الوسيلة وجاء في قصة أنيس Eh, Uwais al-Qarni. Anna Nabiya SAW qala li Umar, فإن استطعت أن تستغفر لك فافعل Boleh seorang muslim minta doa kepada saudaranya sesama muslim. Karena hal ini termasuk perkara yang sesuai dengan kemampuan makhluk. Si makhluk yang diminta itu bisa nggak dia berdoa kepada Allah? Tentu saja bisa. Ini dijelaskan oleh sebuah hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr ketika menjawab azan. Kalau idza sami'tumul muadzin idza sami'tumun nida faqulu misla mislam ma yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengar azan, katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Thumma sallallahu liyal wasilah. Kemudian mintakan oleh kalian kepada Allah wasilah untukku. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mendoakan Nabi. Makanya seusai kita bersolawat kepada Nabi seusai adzan kita berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman wa anta itu doa kita bagi siapa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah beliau kepada kita menunjukkan mendoakan orang lain boleh dan meminta doa kepada orang lain sekalipun orang yang dimintai doa itu lebih bawah. Kita umatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih makbul mana doanya? Lebih makbul Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi menyuruh kita mendoakan beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma sallallahu alaihi Juga Nabi SAW tentang kisah seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarni. Nabi SAW bertemu dengan Uwais enggak? Tidak, tidak bertemu. Tapi kok Nabi tahu dari mana? Melalui wahyu. Dari Allah SWT. Bahwa kelak ada seseorang yang soleh. Kesolehannya itu dalam bentuk apa? Berbakti kepada ibunya secara tulus, secara ikhlas dengan pengorbanan yang luar biasa besarnya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kata Nabi SAW kepada Umar, Fa inistata'ta ayyastaghfirulaka faf'al. Kalau kamu mampu ya Uwais memintakan ampunan untuk melakukan. Kalau kamu ketemu Uwais, mintakan doa kepada Uwais agar Uwais itu memintakan ampunan bagimu. Mana yang lebih utama, Umar atau Uwais? Tentu saja Umar. Umar jauh lebih utama daripada Uwais. Umar mah sahabat, Uwais mah tabi'in. Oleh karena itu keutamaan sahabat tidak bisa disamai dengan keutamaan tabiin. Sekalipun Umar lebih utama, dia diperintahkan untuk memintakan doa kepada yang lebih bawah kualitas imannya, agamanya daripada Umar yaitu Wais Al-Qarni. Maka Umar pun benar-benar melaksanakan. Dicarilah orang yang namanya Uwais di sebuah desa namanya desa Karan. Mana yang namanya Uwais ditunjukkan. Sejak itu, sejak Umar radhiyallahu anhu menanyakan tentang Uwais. Barulah Uwais ini menjadi beken di kalangan para tabi'in saat itu. Begitu terketahui dirinya dikenal, langsung menghilang lagi. Saking ya? tidak ingin menjadi orang yang beken. Bisa merusak apa namanya? Keikhlasannya. Kepada Allah SWT. subhanallah ya. Kalau kita mungkin sudah bangga, wah jadi beken. Orang sekarang ini untuk menjadi beken, rasa malu itu sudah hilang ya. Ada umpamanya audisi tertentu, di bidang apa saja. Itu ngantrinya itu kayak orai luar leor mapai sawah gitu tah. Nyantrinya diisuk jedur nepikan ke sore jeder. Ngantrinya. Barijeng belum tentu kepilih. <laughs> ya. Dalam rangka apa? Ingin beken. Bekennya dalam hal keburukan lagi. Bukan dalam hal kebaikan. Adapun para sahabat, para ulama zaman dahulu mereka itu sangat-sangat-sangat menyembunyikan kelebihannya, amal baiknya di mata manusia dan tidak mau menjadi orang yang beken yang terkenal. Itulah salah satunya Uwais Al-Qarni. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah fihi istihbabu talabid du'a wal istighfar min ahli salah wa in kana talibu afdala minhum. Di dalam hadis tadi terkandung penjelasan disunnahkannya meminta doa dan istighfar dari orang soleh sekalipun orang yang meminta didoakan itu lebih afdol daripada yang diminta. Seperti Nabi SAW menyuruh umatnya agar mendoakan dirinya. Seperti Umar disuruh untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal jelas Umar lebih utama daripada Uwais Al-Qarni tersebut. Itulah tiga jenis tawasul yang disyariatkan dan dibolehkan. Wa amma tawassulul mamnu' fahuwa naw'an. Adapun tawasul yang terlarang ada dua jenis. Pertama, tawassulu ilallahi tawassulun ilallahi ta'ala biwasilatin abtalaha syar'u. Bertawasul kepada Allah melalui wasilah yang dianggap batil oleh syariat seperti meminta bantuan kepada orang yang sudah mati. Siapapun yang sudah mati itu baik orang-orang soleh, para walinya, termasuk para nabi, para rasul. Kita tidak merendahkan wali Allah yang sudah matinya, tidak. Mereka mulia, mereka orang soleh, Bahkan para nabi yang kesolehannya sudah tidak diragukan pun tidak boleh dijadikan sebagai wasilah dalam berdoa kepada Allah setelah mereka meninggal. Atau tawasulnya orang-orang musyrik dengan berhala-berhala mereka. Walaupun berhala itu sebagai visualisasi dari orang yang soleh. Lata, Uzza, adalah dahulunya orang-orang yang apa? Yang soleh. Tukang beramar ma'ruf nahi mungkar. Suka menasihati, suka memberikan wejangan. Dan tausiah yang mereka berikan begitu menyentuh hati. Begitu dikagumi. Lalu mereka mati. Karena kematiannya menimbulkan duka Keberadaannya dahulu memompa semangat beribadah dan beramal soleh. Mereka pun lalu sering mengingat-ingat dan menceritakan Lata dan Uzza ini. Terus setiap generasi begitu sampai ke, ke generasi tertentu agar lebih mantap dalam mengingatnya. Yuk kita bikin fat patungnya. Dibikinlah patung. Lama-lama disembah. Ya. Lama-lama itu jadikan semandan itulah hakikat dari perbuatan syirik. Lata uzanya adalah orang-orang yang soleh pada zaman dahulu. Oleh karena itulah maka penyembahan terhadap berhala berawal dari apa? Tawassul kepada orang-orang soleh yang sudah mati. Ini jenis yang pertama yang terlarang. Kedua, tawassulun ila Allah wasilatin ghaira masyru'ah tawassul kepada Allah dengan wasilah-wasilah yang tidak disyariatkan katawassuli bi nabi alaihi salatu wasalam au bi jahihi au bi ghairihi minal anbiya awit tawassul bidawati solihin au bijahi jahi fulan fa tawassulun bid'iyun wa wasilatun min wasaili syirk. Seperti tawasul kepada badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada kedudukan beliau atau kepada nabi-nabi yang lain atau tawasul dengan badan orang-orang yang soleh atau kedudukan mereka ini adalah tawasul yang tidak disyariatkan dan termasuk salah satu di antara perantara yang menghantarkan pelakunya terhadap perbuatan syirik. Seperti disembahnya Lata dan Uzza sebagai orang-orang yang soleh berasal atau berawal dari tawasul manusia kepada mereka setelah kematian mereka. Yang menjadi alasan itu terlarang ada dua. Pertama, isbatun annahu isbatun disababin lam yaj'alhu syar'u. Pertama, menetapkan sesuatu sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat. Para sahabat zaman dahulu tidak ada yang bertawasul kepada mayat tubuh Nabi SAW di kuburannya. Yang mereka lakukan tawasulnya kepada orang yang masih hidup. Sekalipun orang yang masih hidup ini tentu saja kedudukannya jauh di bawah kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, annal wasilata ila syai' maka namusilan ilaih wa tawassul bisyai' alladhi la yusilu ila al-matlub naw' min al-abath. Kedua, wasilah atau perantara itu adalah sesuatu yang harus dipastikan bisa menyampaikan apa yang kita inginkan. Me bertawasul kepada sesuatu yang tidak bisa menyampaikan apa yang tidak kita inginkan adalah sebuah kesia-siaan, percuma. Sedangkan zat atau fisik orang soleh bukanlah wasilah bagi sesuatu pun. Karena tidak ada keterkaitan antara doa orang yang soleh dengan benda atau zat atau badan orang yang soleh. Kalau kepada doa orang soleh ketika masih hidupnya, iya. Tapi kepada zatnya, fisiknya yang sudah mati, bisakah fisiknya berdoa kepada Allah? Tidak. Kenapa kita meminta doa kepada orang yang soleh, tawasul kepada orang soleh? Karena orang soleh itu bisa melaksanakan apa yang kita inginkan, yaitu ber, berdoa ya Allah turunkan hujan kepada kami. Itu setelah mati fisiknya, mayatnya, tolong doakan kepada Allah agar turun hujan. Bisa memenuhi? Enggak. Jadi kesia-siaan, percuma. Berdasarkan hal itulah itu disebut nau' minal abad. Nau' minal abad itu adalah jenis kesia-siaan alias percuma secara realita. Sebab tidak mungkin secara realita mereka melakukan apa yang kita minta. Inilah penjelasan tentang hadis istisqa ini cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjutkan di hari Sabtu yang akan datang. Sekarang kita akan memasuki tanya jawab. Sebelum saya menerima pertanyaan, saya dulu yang akan bertanya. Tapi seperti biasa, bagernya saya menyebabkan kalau ada yang bisa menjawab akan dikasih hadiah. Ada dua buku judulnya sama Panduan Lengkap Menuntut Ilmu Susunan Syahal Uthaymin sudah diterjemahkan satu untuk ikhwan, satu untuk akhwat ya. Siapa ikhwan yang mau cung bukunya? Tidak gratis, harus jawab dulu soal. Kalau beli ini 80 ribu. Lumayan bisa mangkok baso. Ikhwan siapa? Tuh yang nyempil siapa? Namanya? Zaki. Zaki. Taib. Zaki kalau mau ini jawab dulu pertanyaan dari saya. Pertanyaan pertama. Sebutkan tiga jenis tawasul yang disyariatkan. Hmm, Satu, tawasul dengan asma'ul husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Yang kedua, <clears throat> tawasul dengan iman serta amal-amal soleh yang telah kita kerjakan. Yang ketiga, melalui doa orang-orang soleh yang masih hidup atau orang lain. Empat. Ya, barakallahu fiik. Yes. Zakallah. Ahwat, tunjuk oleh panitia seorang. Terus kasih mic. Kalau sudah siap, lapor, bilang. Siap? Siap Ustaz. Baik, pertanyaan untuk akhwat. Saya kasih yang susah, ya. <laughs> susah biar keringetan. Sebutkan nama seorang tabiin yang soleh yang Umar diperintahkan untuk minta doa kepada dia. Siapa? Wais Al Korni. Orang mana itu ya, teh? Orang. <laughs> Wais Al-Qarni. Orang Qarn ya. Ya barakallahu fiik. Silakan. Eh, bukan ini. Ini. Pertanyaan pertama. Bagaimana hukumnya bila bersentuhan dengan yang bukan mahram? tapi nggak sengaja atau dalam keadaan mendesak seperti membutuhkan pertolongan atau saat cek kesehatan. Lalu satu lagi, bagaimana hukumnya melakukan medical medical check up yang harus melihatkan badan saat maaf telanjang untuk melihat kesehatan tubuh. Terlebih lagi misalkan untuk tes masuk kerja. Bagaimana pula jika tidak kita tidak tahu apakah dokter yang merisanya itu muslim atau non-muslim. Hukum asal bersentuhan laki dan perempuan haram, tidak boleh kalau sengaja ya. Bukan batal tidak batal, urusan batal tidak batal mah gampang. Kalau batal juga bisa apa? Wudu lagi. Tapi haramnya ini maksiat. Kalau sengaja ditoelan ya gitu ya ahwat, kenalan dong, maksiat. Dan kemaksiatan tidak membatalkan wudhu. Kalau orang setelah wudhu kemudian dia berdusta. Dusta itu apa? Maksiat. Batal nggak wudhunya? nggak, nggak batal wudhunya. Kalau orang setelah berwudhu kemudian nyolong, maling, maksiat. Batal wudhunya? nggak. Kemaksiatan tidak membatalkan wudhu. Sengaja menyentuh Eh, badan orang yang bukan mahram lawan jenis yang bukan mahram adalah maksiat tapi tidak membatalkan wudhu. Nah, jadi kalau sengaja tidak boleh. Adapun tidak sengaja dalam keadaan berdesak-desakan ya atau umpama patubruk tanpa sengaja tanpa direkayasa bersentuhan maka tentu saja tidak dosa karena tidak disengaja tadi. Sekarang kalau tidak disengaja tapi kita tidak bisa menghindarinya. Itu pun di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Seperti ketika kita berdesak-desakan. Di biskota, di kereta, kelas ekonomi, di angkot gitu ya. Kita nggak bisa milih-milih angkot. Pilih ah ada wanitanya nggak jadi emang itu ya nggak akan dapat dapat atau dapat ah ini laki semua baru aja 10 meter berhenti lagi datang wanita selek digigirin orang apa turun lagi kan nggak mungkin itu sesuatu di luar kemampuan kita maka itu tidak berdosa ya mampu eh, disengaja tapi di luar kemampuan kita itu juga tidak dosa. Nah, termasuk kita bisa menghindarkan dan tapi kita sengaja tapi dalam keadaan darurat ya boleh seperti contohnya umpamanya ketika kita ada di pinggir kolam lalu ada akhwat nyebur nggak bisa berenang oh akhwat haram ah. mending biarkan mati ya enggak itu darurat ngajeng we sama ya kujubar gitu ya tarik lengannya, kemudian angkat, walaupun bukan sekedar disentuh, tapi ditangkep. Kan harus digini atau ya, nggak mungkin di, dijibir <laughs> kucing apa. Ya, itu dalam keadaan darurat ya dibolehkan. Kalau ancamannya nyawa seperti itu. Atau umpamanya ada ahwat yang jatuh ketika hujan jatuh dia nggak bisa bangun kepleset apa kepelintir atau keseleo gitu nggak ada wanita lain yang ada hanya kita ya jangan dibiarkan darurat tapi jangan dinikmati pokoknya uh, tolong secukupnya ya itu darurat dibolehkan sekarang ketika medical check up pilihlah yang sesama jenis. Laki-laki kepada jenis kepada dokter laki-laki juga ya disentuh boleh nggak apa-apa. Diperlihatkan auratnya yang apabila aurat tersebut memang harus dilihat oleh dokter untuk memeriksa kesehatan, mengobati penyakitnya termasuk akhwat oleh bidan ketika akan melahirkan ya tentu saja dibolehkan. Karena itu termasuk hal yang sifatnya doruri. Yang tidak boleh ada bidan wanita, dokter wanita, dokter kandungan wanita, tapi dia memeriksakan diri, memeriksakan kandungan ke dokter laki-laki. Ini yang tidak boleh. Sakit dipilihlah dokter laki-laki padahal ada wanita lalu alasannya darurat. Enggak, itu enggak darurat ya. Itu mah darurat yang di pilih-pilih. Karena masih ada dokter wanita. Jika kita bertawasul dengan amal soleh yang kita duga ikhlas dalam mengerjakannya. Tapi ternyata doa kita tidak terkabul. Apakah itu artinya amalan kita yang bertawasul dengannya itu tidak ikhlas? Hmm. Pertama, jangan terlalu cepat menyimpulkan tidak dikabul. Belum. Allah menunggu saat yang pas, yang tepat, yang maslahat untuk kita. Dikabulkannya doa tidak harus segera seperti yang kita inginkan. Allah lebih mengetahui kapan waktu yang tertepat dikabulkannya doa itu daripada kita. Tidak sehari dua hari, mungkin seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, atau setahun dua tahun yang pas ketika itu dikabulkan, kita nyusri mungkin sudah lupa bahwa kita pernah berdoa demikian ya. Yang jelas jangan tergesa-gesa memfonis tidak dikabulkan. Terus jangan putus asa. Jika ada satu orang yang selama bertahun-tahun dia solihah, melakukan amal baik, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi satu saat dia tergelincir dan jauh dari Allah. Setelah itu orang itu kembali bertobat. Apakah amalan-amalan yang dahulu akan dikembalikan atau hangus? Ketika dia dulu soleh, ya kesolehannya memperoleh pahala. Sudah dicatat, tidak dihapus. Lalu setelah itu dia terbawa arus pergaulan yang jelek. Lalu futur. Futur itu mananya apa? Lemah. Dia terjerumus ke dalam beberapa maksiat. Maka amal-amal solehnya dahulu tidak terhapus. Tetap dicatat yang bisa menghapus amal soleh dahulu hanyalah kalau itu disebut-sebut. Sum'ah namanya. Diperdengarkan kepada orang. Agar orang memuji. Sekarang aja saya bikin dulu mah ya. Saya tahajud itu gak pernah lewat loh. Ya. Saum setiap kemis Senin itu bahkan Daud loh saya itu. Gak ada antum sekarang ini gak ada apa-apa dibanding saya dulu. Nah diungkit-ungkit ya itu bisa terhapus. Maka jangan mengungkit-ungkit kebaikan kita di masa lalu. Termasuk jangan juga mengungkit-ungkit dosa-dosa kita di masa lalu. Dua-duanya terlarang. Mengungkit kebaikan bisa menyebabkan terhapusnya kebaikan itu. Mengungkit-ungkit keburukan disebut mujaharah. Mujahara itu menceritakan amal buruk kita yang menyebabkan tidak diampuni dosa ter orang yang melakukan aib tersebut. Ya, dua-duanya jangan diungkit-ungkit. Lupakan masa lalu itu dan lakukan sebaik mungkin amal di masa sekarang dan yang akan datang. Jika kita tawasul dengan amal soleh, apakah masih kebaik kebagian kebaikan nanti di akhirat? Iya amal soleh yang kita jadikan sebagai wasilah tidak hangus. Tidak terhapus, oh ini sudah dibayar di dunia nih, nggak ada bagian di akhirat, nggak begitu. Tentu saja tetap akan memperoleh pahala. Ya, adapun tadi itu sebagai busro ajilah ya uh, apa namanya kabar gembira yang disegerakan di dunia tanpa menghilangkan bagian untuk di akhirat. Apa yang dimaksud bid'ah dan apa saja yang termaksud bid'ah? Bid'ah itu adalah az-ziyadatu fid-din awin nuqsanu minhu bi ghairi dalilin minal Qur'ani was sunnah. Penambahan dalam perkara agama. Pengurangan atau perubahan tanpa dalil dari Quran dan sunnah. Jadi bid'ah itu hanya dalam perkara agama. Adapun dalam perkara dunia boleh adanya HP, adanya radio, adanya TV, adanya mobil, adanya pesawat. Urusan agama apa urusan dunia? Urusan dunia itu mah tidak difonis bid'ah. Tapi dalam urusan agama di zaman Nabi yang tidak ada, sekarang kita ada-adakan. Lalu diklaim sebagai bagian dari agama. Itulah bid'ah. Makanya orang yang memahami bid'ah secara global ya, oh bid'ah itu sesuatu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Kalau begitu pesawat bid'ah, gitu kan? Saya pernah terangkan ini di suatu tempat, lalu langsung ngacung, Ustad, Ustad nanti ke sini jangan pakai pesawat, pakai tak Ustad. Pesawat itu bid'ah. Ustaz jangan pakai speaker tuh nggak ada di zaman Nabi <laughs> itu katanya. Ustaz sedang mengalami kebidahan sedang melakukan kebidahan. Orang itu berani memfonis tanpa ilmu. Dikiranya kebidahan itu segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, baik urusan agama atau urusan dunia. Enggak, enggak begitu. Hanya dalam perkara apa? Agama. Nabi selesai menyatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kata Nabi sallallahu alaihi Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam perkara agama. Perkara agama. Karena segala perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Itu kata Nabi SAW bukan kata kita. Karena saya mas, lihat masih banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ketidaktahuan orang menyebabkan orang tidak tahu mana ikhtilaf, mana inhiraf. Ikhtilaf ya perbedaan yang ditolelir dan diakui. Inhiraf adalah penyimpangan dari sesuatu yang sudah disepakati. Umpamanya dua kali tiga berapa? Enam. Apa dalilnya? Dalilnya dua kali tiga itu duanya ada tiga dua tambah dua tambah dua berapa? Enam. Ada orang yang berpendapat kata saya mah dua kali tiga itu delapan. Mana dalilnya? Ah, kumah saya bukan ada delapan. Kita bilang enam, kata dia delapan, kata dia kita hargai perbedaan pendapat di kalangan kita. Boleh nggak itu ditolerir? Nggak boleh. Ada efeknya dalam kehidupan sosial? Ada, bisa berantem. Nanti si orang yang berpendapat 3 kali 28 dagang pisang goreng atau comro. Mang sabarhan ya 2000 beli 3. Nih uangnya 6000. Karena 2 kali 3 6. Kata dia 8000. Kan 3 kali 2 delapan. Garlut mal kira-kira. Garlut. Terus orang yang berpendapat tiga kali delapan itu kuli di kita. Dibayar sehari dua puluh ribu. Kerjanya tiga hari. Kita bayar berapa? Enam puluh ribu. Tak kata dia delapan puluh ribu atau dah dua kali tilu ada delapan. Maka ribut. Ya. Orang yang menyatakan dua kali tiga delapan Apakah ikhtilaf, berbeda pendapat dengan yang dua kali tiga enam? Itu bukan berbeda pendapat tapi inhiraf. Inhiraf itu menyimpang dari apa yang sudah disepakati. Dari apa yang sudah direalkan Dalam Al-Quran dan As-Sunnah juga begitu. Ini realnya jelas. Tidak boleh menyimpang. Ada umpah perbedaan pendapat dalam memahami ini boleh itu ikhtilaf. Tapi ada yang menyimpang dari apa yang disepakati itu inhiraf. Tidak boleh ditolerir yang seperti itu. Dalam dunia eksakta tadi, ilmu pasti tadi disebutnya pasti. Dalam masalah agama disebut qat'i. Masalah qat'i, masalah yang berkaitan dengan tauhid dengan akidah itu qat'i. Itu nggak boleh ada perbedaan pendapat. Kalau ada yang berbeda bukan ber, perbedaan pendapat, bukan ikhtilaf, tapi apa? Inhiraf, menyimpang. Nah sekarang kita sudah sepakati bahwa sholat ini sehari semalam berapa kali? Lima kali. Lalu ada orang tiga kali. Mana dalilnya? Ni Al-Quran aqimis sholata lidulu syamsi ila ghasaqil layli wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Kata Allah, aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikan oleh kamu sholat ketika matahari terbit sampai kelam malam dan dirikan sholat subuh. Berdasarkan ayat ini sholat cuma tiga kali. Ada orang yang berpendapat begitu? Ada. Orang-orang syiah ahlakahumullah berpendapat begitu berdasarkan ayat ini. Ayatnya benar salah? Benar. Apa yang salah? penafsiran mereka. Yang dimaksud akimis sholat dulu syamsi adalah sholat duhur dan asar. ilah ghasaqil lail adalah sholat maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr dan dirikan sholat subuh adalah subuh. Ini penafsiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau langsung aplikasikan sholat lima kali, bukan tiga kali. Lalu kalau ada orang yang mengatakan sholat tiga kali, apakah itu ikhtilaf? Bukan, itu apa? Inhiraf, menyimpang dari yang disepakati. Oleh karena itulah, keawaman banyak manusia banyak menganggap inhiraf sebagai apa? Ikhtilaf. Padahal bukan. Nah termasuk kebidahan tadi. Bidah itu kan ikhtilaf. Ada yang bidah hasanah, ada yang Sayyi'ah, ini dalilnya. Itu termasuk inhiraf. Dalilnya tegas kullu bidatin dolala. Setiap bidah itu sesat. Oh kullu di sana litabin sebagian. Oke, sebagian kita terima. Bagaimana dengan kalimat selanjutnya wa kullu dolalatin finnar? Apakah ada sebagian kesesatan ke neraka? Berarti ada sebagian kesesatan yang ke surga ada enggak? Nggak mungkin. Karena apa? Karena okulu oh, lisan tabin Lalu dikemukakan dalil-dalil dari ilmu balaghoh sampai orang awam liur kumaha ngajawabna. Oke, kita terima kulu di sini sebagian. Lanjutkan. Wa kullu dolalatin finar. Sebagian kesesatan ke neraka. Berarti ada yang sesat tapi ke surga. Apa mungkin? Ya mungkin atau kesesatan kena ke surga mah atau mending sesat <laughs> sesat mah seneng seneng di dunia gitu di akhiratnya ke surga enak aja Ahwat, eh, Ikhwan, eh, Ustadz, saya seorang ahwat. Kelihatan dari tulisannya. Bagaimana cara mengkodok puasa semenjak saya balik. Saya lalai, tidak full mengkodonya sampai tiga tahun lalu saya hijrah. Hijrah kemana tuh? Dan ingin perbaikinya Tapi lupa hitungan banyaknya yang harus dikodok. Saya baru mengenal kajian sunnah tiga bulan lalu. Mohon jawaban. Taib. Kalau ya hitungan tahun mudah diingat. Setelah balik Balik umpamanya berapa sembilan atau sepuluh tahun. Sekarang usia berapa? Tidak disebutkan oleh ahwat. Anggaplah 19 tahun. Meren. Jadi sembilan tahun. Dalam sembilan tahun berarti eh, apa namanya tidak saum alias haidnya itu tujuh hari. Kali sembilan berapa? Enam puluh tiga. Ayo bayar sekarang enam puluh tiga. Tidak perlu di kan cicil aja, ya. Cicil. Umpamanya dalam uh, sebulan 10 hari, lumayan tuh. dalam sebulan 10 hari berarti kalau 30 63 eh, hari berapa bulan? Ya sekitar 6 bulan lebih. Ya, semaksimal yang kita bisa kita tunaikan, ya. Wallahu a'lam bisawab. Bolehkah saya minta doanya? Mohon doakan saya mempunyai anak perempuan. Alhamdulillah saya sedang hamil. Eh. semoga anaknya mau laki mau perempuan nanti menjadi anak yang soleh dan solihah ya yang akan menyelamatkan kedua orang tuanya dari murka azab Allah, membawa kedua orang tuanya ke dalam surga kelak ya. Apakah boleh mengkodok sholat ba'diyah apabila tertinggal iqamahnya? Sholat ba'diyah, kan ba'diyah mas setelah sholat atau ya. Maksudnya qobla merennya. Ya, sudah ada isyarat cukup sampai di sini. Insyaallah besok kita berjumpa mengkaji kitab Riyadus Solihin di Al-Furqan Jalan Jurang.